Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah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 rezeki yang halal dan amal yang dikabulkan. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang terakhir kita membahas tentang surat-surat yang dikirimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para raja dan penguasa untuk supaya mereka masuk ke dalam Islam. Dan insya Allah pada malam hari ini kita masuk pembahasan yang baru yaitu tentang Ghazwatu Khaybar. Perang Khaybar. Yang lalu setelah perjanjian Hudaibiyah pada tahun 6 Hijriah yang mana di antara poin isi perjanjian Hudaibiyah itu terjadi gencatan senjata antara Rasulullah SAW atau kaum muslimin dengan orang Quraisy selama 10 tahun. Nah, berarti Rasulullah SAW dan kaum muslimin telah istirahat dari gangguan orang-orang Quraisy sehingga beliau dan kaum muslimin mempunyai waktu yang luang, mempunyai keleluasaan untuk membereskan musuh-musuh Islam yang ada di sekitar Madinah. Dibereskan kerikil-kerikil yang ada di sekitar Madinah. Di antara kerikil-kerikil itu adalah Yahudi. Yang mana Yahudi ini ada di Madinah banyak sekali dan Rasulullah SAW itu sangat toleran kepada non Muslim, sangat toleran, termasuk kepada Yahudi. Tapi yang namanya Yahudi sekali Yahudi tetap Yahudi dia adalah pengacau, dia adalah pembuat onar, dia adalah penipu, pelanggar janji dan berbagai keburukan lainnya. Sampai akhirnya terpaksa mereka harus diperangi. Dan di kemudian hari mereka diusir. Sampai sekarang ini pun Yahudi adalah merupakan problem umat manusia. Selalu ngacau dimanapun mereka berada. Seluruh umat beragama, seluruh umat beragama merasakan yang seperti itu. Bukan hanya orang Islam saja. Bukan hanya orang Islam saja. Perang Khaybar ini sebenarnya disinggung oleh Allah di dalam Al-Qur'an di surat al Fatih ayat nomor 20. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi. Ayat ini oleh sebagian ahli tafsir dikatakan ini adalah tentang perang Khaybar. Yang mana setelah perjanjian Hudaybiyah banyak kebaikan yang didapatkan, harta rampasan perang, kemudian juga kemenangan-kemenangan. Di antaranya perang Khaybar. Yang mana pada perang Khaybar ini kaum muslimin mendapatkan honimah, harta rampasan perang yang sangat banyak. Dan juga merupakan ini kemenangan telak atas Yahudi yang membuat mereka mereka patah semangat, mereka down, mereka jatuh. Perang Khaybar ini dinamakan Perang Khaybar karena terjadi di sebuah daerah namanya Khaybar di dekat Madinah sana. Ada yang mengatakan 100, sekitar 171 kilo dari Madinah. Ada yang mengatakan kurang dari itu. Yang jelas pokoknya dekat Madinah Khaybar. Dan perang Khaybar ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah pada bulan Muharram. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin keluar dan yang keluar saat itu adalah orang yang siap untuk jihad. Jadi memang ini tujuannya adalah perang. Murni keluar ini untuk perang. Bukan Islam yang mulai perang, tapi Islam peperangan ini untuk menghentikan kebencian, menghentikan permusuhan dan untuk menyebarkan kedamaian. Karena Yahudi selalu ngacau. Jadi tidak boleh keluar kecuali orang yang memang siap untuk perang. Dan ya, berangkat. Keluar waktu itu jumlah mereka sekitar 1400 yang mana mereka juga merupakan para peserta Bayatul Ridwan baiat yang ada di bawah pohon ketika perjanjian Hudaybiyah 1400. Berangkat mereka sampai di dekat Khaybar pada waktu malam. Dan Yahudi tidak tahu kalau di sana ada kaum muslimin sudah dekat dengan Khaybar, nginep di sana. Pada pagi harinya setelah sholat subuh Langsung kaum muslimin berangkat menuju Khaybar telah sholat subuh. Waktu itu pagi hari Yahudi siap-siap pergi ke sawah ladangnya. Yahudi ini orang yang semangat kerja. Di sini kita bisa ambil faedah Yahudi ini semangat kerja, cari dunia. Karena memang mereka adalah tujuannya dunia. Jadi habis subuh, telah sholat subuh itu, kalau istilah kita waktu sholat subuh ya, waktu itu Yahudi keluar untuk kerja ke sawah ladang sambil bawa alat-alat untuk bercocok tanam, bawa cangkul dan yang lainnya. Jadi subuh-subuh. Kalau ibarat kita sekarang ini subuh jam berapa? Jam empat seperempat, berarti ya mungkin jam setengah lima lah atau jam jam 5 mereka keluar sawah ladang. Jadi setelah subuh tidak tidur Yahudi itu. Kerja. Subhanallah. Jadi mereka itu punya semangat kerja yang luar biasa Yahudi. Makanya mereka itu hebat. Punya semangat kerja yang luar biasa. Ketika mereka ini sudah berangkat mau kerja, mau cari dunia dengan membawa peralatan-peralatan bercocok tanam, cangkul dan yang lainnya, tiba-tiba ketemu dengan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin yang dalam keadaan siap perang. Langsung Yahudi ketakutan luar biasa, lari tunggang langgang sambil mengatakan Muhammad, wallahi Muhammad wal khamis. Maksudnya Muhammad, demi Allah Muhammad, membawa pasukan banyak, takut sendiri. Yang menjadi pertanyaan apakah Nabi Muhammad menakutkan? Jawabannya tidak. Nabi Muhammad tidak menakutkan. Tapi karena mereka adalah orang yang bersalah sehingga mereka takut sendiri. Orang salah takut walaupun kita tidak bermaksud buruk kepada dia, dia takut ketemu kita. Kenapa? Karena dia niatnya jelek, hatinya buruk. Sama dengan tikus, ya, dengan kucing contohnya. Kucing itu kalau kita kasih ikan laut di depan kita, ya tidak dimakan di depan kita. Tapi kalau dia mencuri ikan laut, dibawa kemana? Sembunyi. Kenapa? Dia merasa bersalah. Demikian pula Yahudi. Di sini Nabi Muhammad SAW tidak menakutkan. Beliau rahmatan lil alamin. Wajah beliau enak dipandang, menyejukkan. Tapi yang membuat mereka takut karena mereka merasa bersalah. Merasa bersalah, wah kita bakal dihabisi ini. Muhammad bawa pasukan yang banyak, takut sendiri. Orang yang jiwanya jelek itu selalu bingung sendiri. Orang yang jiwanya kotor selalu akan kacau sendiri, selalu perasaannya macam-macam karena dalam dirinya buruk. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahu akbar, kharibat Khaybar." Inna idza nazalna bi sahati qaumin Fasa'a sabahul mundarim. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, hancurlah Khaybar. Sesungguhnya apabila kami turun di sebuah tempat kaum, maka sungguh buruk yang akan menimpa kaum yang telah diberi peringatan itu. Khaybar. Yang mana Khaybar ini adalah merupakan tempat terbesar Yahudi di sana terdapat sawah ladang Yahudi dan di sana terdapat benteng-benteng kokoh Yahudi. Jadi markas besarnya Yahudi di Khaybar ini. Takut luar biasa. Rasulullah dengan gagah berani mengatakan Allahu Akbar kharibat Khaybar. Yang mana kemudian ini dijadikan sebagai anasid. Kita sering mendengar anasid yang dikumandangkan yang berbunyi Khaybar Khaybar ya Yahud jaisu Muhammad saufa ya'ud Khaybar Khaybar ya Yahud jaisu Muhammad saufa ya'ud Wahai Yahudi, ingatlah perang Khaybar. Tentara Muhammad bakal datang lagi. Hei Yahudi, jangan lupakan perang Khaybar. Akan terulang. Kau akan dihancurkan. Tentara Muhammad masih banyak. Sebagian yang lainnya merubah kata-katanya menjadi Khaybar, Khaybar, Ya Suhyun. Jaisu Muhammad Qadimun. Ingatlah perang Khaybar, wahai kaum Zionis. Tentara Muhammad pasti datang menumpas kalian semuanya. Tinggal tunggu waktunya saja. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan gagah berani tidak takut apapun dan kaum muslimin Yahudi ketakutan karena memang Yahudi itu takut mati dan mereka berani hidup kalau kaum muslimin berani hidup dan berani mati hidup sabilillah dan mati pun juga sabilillah. terjadilah peperangan yang demikian dahsyat Ternyata saat itu Yahudi punya benteng yang banyak kokoh-kokoh yang sulit ditembus. Jadi peperangan ini bertahan. Mereka saling lempar anak panah dan yang lainnya. Kemudian ada salah seorang pahlawan dari Yahudi namanya Marhab. Marhab ini orang kuatnya Yahudi. Bahkan dia ini dinilai sama dengan kekuatan seribu orang. Satu orang kekuatan sama dengan seribu orang. Dan biasa Zaman dulu itu kan selalu ada duel ya, duel. Karena ini berimbang. Yahudi kuat sekali ini bentengnya kokoh. Kau muslim nggak bisa nembus. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berhari-hari sampai Rasulullah mengatakan la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh yaftahu Allah ala yadayhi. Kata Rasulullah besok saya akan memberikan bendera ini kepada satu orang. Yang orang itu cinta Allah, cinta Rasul. Allah dan Rasulnya cinta kepada orang itu. Dan Allah memberikan kemenangan melalui tangan orang itu. Besok ya. Jadi baratnya sekarang ini hari Selasa berarti besok hari Rebu Ini peperangan sudah berjalan berapa hari? Tak bisa nembus bentengnya Yahudi. Tapi Rasulullah memberikan kabar gembira. Besok akan kita angkat, akan saya angkat satu pemimpin kaum muslimin yang dia mempunyai beberapa sifat. Sifat yang pertama, dia cinta Allah dan Rasulnya. Sifat yang kedua, Allah dan Rasulnya cinta kepada orang itu. Dan Allah memberikan kemenangan melalui tangan orang itu. Subhanallah, luar biasa. Ini pangkat yang luar biasa. Para sahabat semuanya malam itu tidur sambil bayangkan Waduh, mudah-mudahan saya dipilih oleh Rasulullah. Jadi malam itu semuanya kepingin dipilih. Sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala beliau mengatakan, "Ma ahbabtul imarata illa yauma idzin." Aku tidak kepingin, tidak pernah kepingin jadi pemimpin kecuali hari itu aku kepingin dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kepingin jadi pemimpinnya, tapi karena pangkatnya yang banyak. Allah dan Rasulnya cinta dia. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah memberikan kemenangan melalui tangan dia. Sampai besok pagi, misalnya hari Rabu besok ya. Keesokan harinya sahabat semua kumpul di depan Nabi. Kumpul di depan Nabi. Menampakkan diri di depan Nabi. Jadi tidak seakan-akan barangkali Rasulullah memilih saya nanti. Ya. Semua ada di depan. Tapi subhanallah, Rasulullah SAW justru mencari yang tidak ada. Beliau mencari aina Ali ibn Abi Talib, Mana Ali bin Abi Talib? Waktu itu ternyata sahabat Ali bin Abi Thalib ini tidak hadir. Beliau sedang sakit matanya, beliau ada di kemah. Lalu mereka mengatakan, "Huwa yashtaki aini ya Rasulullah." Sahabat Ali tidak ada di sini, beliau sakit mata di kemahnya sana. Lalu Rasulullah minta sama dipanggil. Kamu panggil, bawa ke sini. Panggil, bawa ke situ. Lalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didoakan dan diludahi matanya. Didoakan dan diludahi langsung sembuh total. Ka'alam yakun bihi wajah seakan-akan matanya tidak pernah sakit. Ini di antara mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa dan ludah. Ini ilmu kedokteran tidak ada ini. Ilmu kedokteran diludahi sembuh itu tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau kita sudah bicara iman itu ilmu-ilmu perhitungan manusia disimpan dulu, nggak berlaku. Itu kalau kita tidak bicara iman, bicara itu. Kalau bicara iman tanpa itu tidak apa-apa. Tapi keimanan yang tinggi. Kemudian setelah itu ternyata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Unfut ala rislik hatta tanzila bisahatihim tummatuhum ilal Islam. Wahai sahabat Ali, kau diangkat jadi pemimpin, kamu berangkat ke tempat mereka tapi jangan diserang langsung. Berangkat yang tenang, jangan diserang mereka, didakwai dulu diajak masuk Islam. Kalau mau nerima, alhamdulillah, tidak mau nerima, jika. Ya, sudah terlalu, soalnya mereka. Jadi di sini hikmahnya luar biasa. Ma'asral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita lihat di sini adalah tentang keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau sahabat yang luar biasa. Dan sahabat Ali ini yang cinta beliau adalah orang beriman Yang benci beliau adalah orang munafik sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga sahabat yang lainnya kita cinta, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang sahabat Ali bin Abi Thalib ini keutamaannya banyak, di antaranya ini yang paling pasti. Beliau cinta Allah dan cinta Rasul. Allah dan Rasul cinta kepada beliau. Allah memberikan kemenangan melalui tangan beliau. Bahkan disebutkan ada pintu benteng yang besar Diangkat berapa orang tidak ada yang kuat Oleh sahabat Ali bin Abi diangkat sendirian Dilepas dan diangkat sendirian Ini juga berkat doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini kita lihat bahwa orang kafir itu tidak langsung diserang, tapi didakwai dulu, didakwai dulu. Barangkali mau nerima, mungkin tidak tahu. Setelah didakwai, ternyata mereka tahu tapi tidak mau, baru diserang. Kalau memang mereka itu kafir yang harbi, yang memerangi, memerangi Islam. Dan kita punya kemampuan, punya kekuatan untuk itu. Setelah itu, ma'asyiral muslimin jamaah sal, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Yahudi khawatir, wah Muhammad ngatur strategi baru ini. Sahabat Ali dijadikan pemimpinnya. Maka Yahudi sudah siap-siap para wanita, anak-anak diletakkan di benteng-benteng yang agak jauh, yang lebih kuat lagi untuk melindungi wanita dan anak-anak. Dan kita lihat di sini, Yahudi ini subhanallah, mereka tuh sudah tahu kalau diri mereka jelek. Mereka tahu kalau semua orang benci mereka. Makanya mereka selalu siap untuk diserang. Subhanallah, Yahudi. Di sini kita lihat, di Khaybar itu Yahudi punya benteng banyak. Bikin benteng-benteng banyak. Jadi memang Yahudi oh, sudah tahu kalau dia itu dibenci orang tahu. Tidak ada orang senang mereka tahu. Dan mereka sudah siap kalau diserang, kita sudah siap benteng-bentengnya ini. Allahu Akbar. Sampai sekarang pun Yahudi tahu kalau diri mereka jelek, kalau diri mereka salah. Dan mereka sewaktu-waktu sudah siap kalau diserang. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin perang dengan Yahudi. La taqumu sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Perang besar muslimin dengan Yahudi. Yahudi sembunyi di balik batu, batu bicara. Ya muslim ya Abdullah, hadzal yahud khalfi faqtulhu. Hai orang Islam, hai hamba Allah, kemarilah Yahudi di belakangku bunuh dia. Lalu dia sembunyi di balik pohon, pohon bicara. Seperti itu, yang tidak bicara hanya satu pohon, pohon gharqat. Karena itu adalah pohonnya Yahudi. Dan subhanallah sekarang ini Yahudi rajin menanam pohon horor. Ini bukan omong kosong, ini terbukti. Sekarang Yahudi telah menanam berjuta-juta pohon horpat di tanah Israel yang di tanah Palestina yang mereka rampas. Mereka klaim sebagai sebagai negara Israel, negara Yahudi. Ada berjuta-juta pohon horpat. Jadi mereka telah siap untuk diserang nanti dan mereka hendak bersembunyi di balik pohon Gharqat. Allahu Akbar. Jadi Yahudi memang sudah jelek. Mereka tahu dibenci orang tahu dan mereka siap. Di Khaybar ini sudah banyak bentengnya mereka. Siap-siap kalau mau diserbu. Kemudian sebagaimana biasa setelah sahabat Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai komandan perang, maka terjadi duel besar antara beliau dengan Marhab orang kuat Yahudi yang dinilai dengan seribu orang Marhab ini. Duel dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan ternyata kemenangan ada pada sahabat Ali bin Abi Thalib. Yang mana biasa kalau duel itu selalu menyombongkan diri. Perang itu menyombongkan diri. Waktu itu Marhab menyombongkan dirinya bahwa dia adalah jagoan dan yang lainnya. Sahabat Ali bin Abi Thalib tidak mau kalah, beliau juga menyombongkan dirinya. Sahabat Ali mengatakan, "Analladzi sammatni ummi Haidarah كليت ghabat كريه المنظرة أو فيهم بالصاع Aku adalah seorang yang diberi nama oleh buku Haidara, singa. Seperti singa hutan yang menakutkan. Saya tidak pernah takut dengan siapapun. Menyombongkan diri waktu perang itu boleh. Sombong waktu perang itu boleh. Tujuannya bukan untuk menyombongkan diri kita. Tujuannya untuk membuat musuh itu takut. Untuk shock terapi. Jadi kalau perang itu jangan tawaduk, tidak berlaku tawaduk. Ya. Nah, kita merendah aja. Oh, jangan sombong. Kamu macam-macam tak ludahi mati kamu. Ya. Bisa kayak gitu ya. Kali pokok membuat musuh itu down. Shock terapi. Tidak apa-apa. Harus sombong perang itu. Dan ini sombong yang terpuji, sombong yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sahabat Ali bin Abi Thalib seorang yang gagah berani. Lalu terjadilah duel antara beliau dengan Marhab si orang kuat Yahudi dan ternyata Marhab tewas di tangan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah itu ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah peperangan masih bertahan kuat ini. Yahudi masih kuat juga. Padahal kaum muslimin dalam keadaan kekurangan makan, musim paceklik, lapar, nggak ada makanan. Akhirnya karena nggak ada makanan, terpaksa yang dimakan adalah keledai-keledai yang mereka tunggangi, keledai jinak. Mereka bawa keledai ya, sembelih dimakan, sembelih dimakan. Akhirnya Rasulullah melihat kalau keledainya disembelih terus nanti Pak habis keledainya, tidak ada kendaraan. Maka saat itu juga diharamkan keledai jinak al-humur al-ahliyah. Jadi keledai ini diharamkannya pada waktu perang Khaybar, keledai jinak haram untuk dimakan. Adapun keledai liar maka halal. Waktu itu karena takut nanti kalau kendaraannya habis disembelih terus, tapi hukumnya berlaku sampai seterusnya ila yaumil qiyamah. Itu hanya sebab saja pengharaman, tapi hukumnya berlanjut terus walaupun tidak dikhawatirkan keledai itu akan habis. Kemudian juga pada waktu perang Khaybar ini pula diharamkan nikah mut'ah yang mengharamkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi diharamkan dua hal, keledai jinak dan nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini kawin kontrak. Kawin kontrak dan subhanallah sekarang menjadi ajaran salah satu kelompok yang mengaku diri mereka sebagai Islam. Di antara promosinya itu kawin mut'ah. Kawin mut'ah, kawin kontrak. Aku nikahi kamu dalam jangka waktu dua hari Ya Ya nikah dua hari pakai mahar Bahkan ada yang mengatakan tanpa wali Tanpa saksi pun tidak apa-apa Langsung dengan perempuannya Subhanallah Akhirnya pelacuran terselubung Orang melacur tapi tidak merasa berdosa Dia telah melakukan perzinahan dengan pelacur Dia datang ke pelacurnya Langsung aja bilang Aku nikahi kamu selama dua jam dengan mahar 100 ribu. Lalu pelaturnya jawab, saya terima nikahnya. Tidak ya. merasa berdosa. Ini dianggap ibadah. Subhanallah, dianggap ibadah. Lata zina itu jadilah zina. Nanti kalau ternyata cocok, tambah lagi, tambah dua jam lagi, tambah 100 ribu lagi. Jadi begitu. Ini bahaya ini banyak sekali. Banyak anak-anak muda yang mengikuti ajaran itu karena suka dengan karena suka dengan mut'ahnya. Mut'ah ini haram sampai kiamat. Yang mengharamkan bukan Sayyidina Umar, yang mengharamkan adalah Rasulullah SAW. Memang dulu pernah dibolehkan. Pernah dibolehkan dulu sebelum perang Khaibar dan itu pun merupakan tahapan pengharaman zina. Tahap tidak langsung diharamkan zina. Mula-mula dibolehkan dulu nikah mut'ah. Itu tahapan pengharaman zina. Sampai pada waktu perang Khaybar nikah mut'ah haram sampai kiamat. Jadi kalau ada orang melakukan nikah mut'ah maka dia sama dengan berzina. Anak yang keluar adalah anak-anak hasil zina. Sudah gampang aja sekarang. Mereka-mereka yang mengaku mut'ah mut'ah mut'ah. Kita bilang aja, saya mut'ah sama anakmu boleh enggak? Boleh enggak kira-kira? kamu ini model, anaknya orang kamu mut'ah, anakmu dimut'ah, enggak mau. Ajaran model apa ini? Agama macam apa? Seperti itu. Nikah mut'ah haram sampai hari kiamat. Kemudian selanjutnya ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah sampai pada akhirnya kemenangan ada di tangan kaum muslimin. Yahudi kalah telak pada saat itu dan yang terbunuh di pihak Yahudi ada 73 yang terbunuh di pihak kaum muslimin sekitar 15 atau 18. Yahudi waktu itu banyak sekali jumlahnya karena itu adalah memang markas mereka. Kaum muslimin cuma 1400. Kemudian setelah itu ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah kan selesai ya perang Khaibar. Setelah selesai perang Khaibar ini dengan kemenangan yang telak Rasulullah mendapat banyak kesenangan dari Allah, hiburan-hiburan dari Allah. Di antara hiburan itu setelah selesai perang Khaybar dengan kemenangan telak di tangan kaum muslimin, itu muhajirin yang ada di negeri Habasyah, Ethiopia pulang sampai di Madinah. Yang mana di antara mereka ada sahabat Ja'far bin Abi Talib yang juga merupakan sepupu Rasulullah SAW Pulang dari Habasyah sampai Madinah setelah selesai perang Khaybar ini. Ketika Rasulullah ketemu dengan mereka, Rasulullah senangnya bukan main. Sampai Rasulullah mengatakan, "Wallahi ma adri bi ayyihi ma afrah bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far." Demi Allah, saya tidak tahu. Saya dengan yang mana yang paling senang ini? Apakah dengan kemenangan Khaybar ataukah dengan kedatangan Ja'far? Semuanya menyenangkan. Khaybar menang, senang. Ja'far datang dengan selamat, senang apalagi Ja'far dan kaum muslimin ketika dakwah di Habasyah berhasil sampai rajanya masuk Islam. Kemudian mereka para muhajirin yang baru datang dari Habasyah ini walaupun tidak ikut perang Khaibar, mereka diberi bagian daripada ghanimah, harta rampasan dari perang Khaibar. Mereka nggak bisa ikut karena ada halangan. Kemudian setelah itu kaum muslimin mendapat ghanimah yang sangat banyak termasuk oh, tanah berhektar-hektar di Khaybar. Sawah, sawah ladang. Yahudi, subhanallah, semangat kerja Yahudi tinggi. Setelah tanahnya dikuasai kaum muslimin, daerahnya, rumahnya dan yang lainnya, sawah ladangnya, Yahudi tetap kepingin kerja. Walaupun sudah kalah telak. Yahudi bilang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ya sudah tidak apa-apa, kami sudah kalah." Rumah kamu ambil, tanah, sawah ladang semuanya. Tapi bagaimana kalau kita kerjasama? Ini sawah ladang milik kamu, kaum muslimin, yang ngerjakan kami. Kami yang garap. Nanti keuntungannya bagi dua. Ya Pak, kami diberi bagian daripada hasilnya. Lalu Rasulullah setuju. Ya tidak apa-apa. Kamu garap saja, tapi dengan catatan nanti suatu saat kami ngusir kalian, itu adalah kehendak kami. Kapanpun kami ngusir kalian, kalian harus pergi. Kita lihat di sini Yahudi itu semangat kerja. Mulai dari zaman dulu. Makanya mereka hebat-hebat sampai sekarang. Karena apa? Semangat kerja. Sudah kalah, tidak mau putus asa. Tetap mau kerja. Bagi hasil. Lalu dari sini, para ulama di dalam kitab-kitab fikih itu selalu membuat bab yang berjudul Babul Musaqoh. Atau Babul Muzaro'ah. Itu bagi hasil. Tanah milik kita, sawah ladang milik kita, lalu ada orang yang garap, dia garapkan. Nanti hasilnya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan 50 50, 40 60 atau berapa terserah. Ini sama dengan mudharabah. Hampir sama dengan mudharabah bagi hasil. Ya. Dan akhirnya Yahudi ini diusir pada masa sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala diusir semuanya karena mereka selalu membuat onar, selalu mereka ngacau, diusir, dikeluarkan dari jaziratul Arab. Kemudian selanjutnya ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Setelah selesai perang Khaibar ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi hadiah oleh seorang wanita Yahudi kambing yang telah diracun. Dia tanya Yahudi wanita ini, Muhammad ini paling senang bagian apanya kambing? Oh paling senang sampilnya, sampilnya kambing. Lalu dimasakkan kambing sambilnya dikasih racun yang banyak. Kayak Rasulullah kalau makan nanti keracunan. Sudah. Ketika beliau, beliau diberi hadiah Yahudi dimakan. Diberi hadiah Yahudi dimakan. Padahal Yahudi itu adalah orang yang suka makan barang haram. Mereka itu pemakan riba. Rasulullah diberi hadiah Yahudi dimakan. Berarti di sini kalau kita diberi hadiah oleh orang dan kita tidak tahu uangnya halal atau haram, campuran halal haram, boleh diterima halalan toyiban. Kecuali kalau uang yang haramnya diberikan kita, ya ini loh bunga bank tak kasih tahu kamu, nah, tidak boleh. Tapi kalau kita tidak tahu campuran dan kita tidak boleh tanya-tanya, ini uangnya mana tidak boleh, kita terima halalan toyiban. Jangan ragu, jangan bimbang. Ya. Bahkan pernah ditanyakan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala tentang seseorang yang diundang tetangganya. Diundang tetangganya, tetangganya pemakan riba. Wala yada'u malan khabithan illa akhadahu. Bukan hanya riba saja, semua uang yang busuk diambil oleh dia. Sudah, kita bayangkan seperti apa keadaannya orang itu. Lalu dia mengundang tetangganya untuk makan-makan di rumahnya. Boleh datang atau tidak? Tanya kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Saya boleh datang apa tidak? Saya diundang ke rumahnya dia makan-makan. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ajibuhu fa innamal mahna lakum wal wizru alaihim." Kamu penuhi undangannya. Hidangan yang disediakan kamu makan. Yang dosa adalah mereka. Enggak apa-apa. Karena kita tidak tahu itu halal atau haram, tidak tahu campuran. Dan kita tidak boleh bahas-bahas ini yang mana, tidak usah. Kecuali kalau kita tahu persis yang diberikan kita adalah uang yang haramnya, nah, baru tidak boleh. Seperti sahabat sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ketika beliau diberi hadiah oleh mantan budaknya makanan kue lalu sempat ditelan satu suapan tertelan. Setelah satu suapan ditelan, budaknya mengatakan, wahai sahabatnya Rasulullah, tahukah anda dari mana saya dapat uang itu untuk beli kue itu? Oh, saya tidak tahu. Oh itu kuntu hantu fil jahiliyah. Saya dulu zaman jahiliyah saya pura-pura jadi dukun. Lalu saya dapat uang itu. Nah berarti ini uang haram 100%. Diberitahu dia. Itu yang saya buat beli kue itu uang haram. Nah, karena diberitahu langsung beliau masukkan tangannya. Dalam tenggorokannya dikeluarkan isinya. Tumpahkan isinya semuanya. Lalu beliau ditanya, wahai sahabatnya Rasulullah, amin ajlil lukma taf'alu hadha. Apakah hanya gara-gara satu suapan Anda lakukan seperti ini? Beliau mengatakan, wallahi la illam yakhruj illa ma'a nafsi la fa'altu. Demi Allah. Kalau sekiranya tidak keluar kecuali bersama-sama jiwaku, sama rohku, sampai mati, saya akan lakukan. Li'anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula karena aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiap-tiap gumpal daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka yang lebih pantas. Jadi begitu. Jadi kalau kira-kira dapat hadiah dari bank konvensional, boleh diterima enggak hadiahnya? Misalnya kita nyimpen uang di sana terpaksa untuk memanfaatkan fasilitasnya saja, terpaksa. Tapi bunganya enggak diambil. Tiba-tiba ketika ada undian dapat mercy. Diambil apa enggak ini? Diambil halalan toyiban. Yang penting ketika nyimpen uang jangan niatnya dapat mercy. Kalau itu haram sudah, dah jelas, niatnya sudah jelas. Ini tidak ada niat apa-apa. Kita terpaksa nyimpen di sana untuk supaya uang kita aman. Itu aja. Atau supaya kita bisa memanfaatkan, memanfaatkan fasilitasnya Yang syar'i mungkin tidak ada fasilitas seperti itu Tidak apa-apa Bunganya tidak diambil Atau kebetulan kita punya rekening di sana Kebetulan saja Ketika diundi nama kita keluar. Ambil hadiahnya. Halalan thayyiban, tidak apa-apa. Kalau tidak mau kasihkan saya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah dihidangkan kambing itu lalu dimakan oleh beliau dan subhanallah sambilnya dimakan sempat tertelan namun kemudian oleh beliau dikeluarkan lagi. Karena disebutkan dalam satu riwayat bahwa sampilnya itu berbicara bahwa dia ada racunnya. Tidak dilanjutkan makannya. Tapi sempat ada yang tertelan racun itu. Dan subhanallah racun yang sempat tertelan membekas sampai ketika beliau menjelang wafat. Menjelang wafat beliau mengatakan ini di antara bekas racun yang sempat tertelan ketika barang Khaybar. Dampak racunnya sampai menjelang wafat. Tapi beliau masih selamat. Wanita Yahudi itu ditangkap Tangkap dan dia ngaku memang. Dia ngaku sengaja. tanya kenapa kamu mau ngeracun Nabi Muhammad? Ternyata wanita ini ingin uji apakah dia Nabi betulan atau Nabi bohongan. Diuji. Ingkana malikan nastarihu minhu wa ingkana nabiyan la yadurruhu. Saya sebenarnya ngeracun kepingin uji dia. Apakah dia memang benar-benar Nabi ataukah hanya dia raja-raja biasa, penguasa, suka menguasai orang. Kalau memang dia raja, pasti kena racun itu, pasti mati dia. Dan kami istirahat dari dia. Kalau dia nabi, pasti selamat. Kata wanita. Dan ternyata dia Rasulullah selamat. Berarti beliau adalah nabi betulan. Kemudian wanita ini pun dibebaskan, tidak dihukum. Dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi akhirnya wanita ini ditangkap lagi karena ada salah seorang sahabat yang bernama Bishr bin Bara' al-Ma'rur yang mati keracunan gara-gara kambing yang telah diracun. Ditangkap dan dikisos, dibunuh wanita ini karena membunuh orang Islam. Ya, inilah ma'asyiral muslimin jamaah salat salat maghrib rahimakumullah tentang perang Khaibar dan setelah selesai perang Khaibar ini Rasulullah SAW menikah dengan putri dari salah seorang tokoh Yahudi yang bernama Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab yang tertawan saat itu masuk dalam tawanan. Kemudian eh, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, Sofiyah ini tidak layak diperistri siapapun, dipersunting siapapun kecuali hanya untuk Anda ya Rasulullah." Karena Sofiyah ini adalah anak seorang penguasa, anak kepala suku, maka yang pantas adalah menjadi istri Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh Rasulullah ditawarkan kepadanya Islam dan dia mau masuk Islam. Akhirnya oleh Rasulullah dimerdekakan dan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan maharnya adalah memerdekakannya dari perbudakan. Ya. Dan waktu itu e, resepsi pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sofia ini sangat sederhana, tidak ada kambingnya. Hanya adonan-adonan saja masakan biasa. Sederhana. Karena saat itu dalam keadaan prihatin. Jadi boleh seseorang mengadakan walimah resepsi pernikahan tanpa menyembelih kambing tidak apa-apa, sederhana saja. Boleh. Walaupun beliau bersabda aulim walau bisyah. Hendaklah kamu mengadakan walimah walaupun dengan seekor kambing untuk diramaikan. Kalau nggak ada tidak apa-apa. Waktu itu yang dipakai hanya tamer, akid dan samin. Yaitu kurma, kemudian susu kering dan samin, yaitu minyak samin diadon. Inilah sedikit tentang perang Khaybar, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kalau memang waktunya masih ada, kita sambung lagi satu tentang umratul qada. Umrah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang ini merupakan perjanjian Hudaybiyah kemarin. Kan mereka harus pulang dan baru boleh umrah tahun depan. Dan ini sudah datang tahunnya, tahun depan yaitu pada tahun ke-7 Hijriah bulan Dzulqa'dah. Masih ingat ya? Hudaibiyah kan? Mereka tidak boleh umroh saat itu, tapi mereka umrohnya tahun depan. Ini sudah datang tahun depan. Umrohnya ini dinamakan dengan umrotul qadha atau umrotul qadhiyah atau umrotul kisos. Ada yang mengatakan ini umroh qadha, mengqadha umroh yang lalu. Ada yang mengatakan bukan kodok, tapi umroh yang merupakan kesepakatan yang lalu. Kesepakatan. Sementara di dalam Al-Quran dinamakan dengan umroh kisos. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 194. Asyahrul haramu bisyahril harami wal hurumatu kisos. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dengan para sahabat peserta perjanjian Hudaybiyah 1400 sahabat. Kemudian ada lagi peserta yang lainnya ikut umroh sehingga jumlah kaum muslimin semuanya 2000. Benar-benar murni berangkat mau umroh. Tidak bawa senjata apapun kecuali pedang yang di dalam sarungnya itu hanya senjatanya musafir saja. Sudah berangkat sebagaimana biasa orang-orang di Madinah itu mikotnya ada di Dhul Hulaifah, di Bir Ali. Setelah ihram dari sana, mereka berangkat ke Mekah. Singkat cerita ya. Ternyata di Mekah itu disebarkan isu. Isu yang menyebar, hati-hati hei orang Mekah. Ini Muhammad dan orang-orang Islam ini banyak penyakitnya. Ini orang-orang berpenyakitan. Hati-hati loh, dia bawa penyakit dari Madinah. Dan berita ini sampai kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Wah, difitnah. Sehingga orang-orang Mekah itu kumpul di sekitar Ka'bah. Ingin melihat orang-orang berpenyakitan ini. Orang-orang lemah dan berpenyakitan. Ternyata Rasulullah SAW telah mendengar ini oleh Allah di apa namanya diberi syariat baru tentang tawaf. Biasanya tawaf cuma mutar tujuh kali putaran gitu aja. Setelah ada berita dianggap ini orang berpenyakitan dan orang lemah, maka kata Rasulullah, kalau gitu nanti tawafnya, kain ihramnya diselempangkan sehingga bahu kanannya kelihatan. Jadi bahu kanan kelihatan, diselempangkan di bawah ketiak tangan kanan. Eh kelihatan, kami bukan orang penyakitan, kami orang sehat. Ini loh, pundak kami kelihatan ini. Tambahkan. Kemudian juga ketika tawaf, tiga putaran pertama jalan cepat. Bahwa kami bukan orang lemah, bukan orang sakit, kami sehat. Ini loh kami jalan cepat. Cuman tiga saja, yang selebihnya biasa. Supaya tetap kembali kepada syariat semula. Supaya tidak berubah syariatnya. Akhirnya setelah Rasulullah SAW dan kaum muslimin menampakkan apa namanya bahu kanannya sehat wal afiat, jalannya cepat. Ternyata mereka orang yang kuat, orang yang sehat, bukan orang berpenyakitan. Tokoh-tokoh kafir Quraisy marah-marah bukan main. Mereka tidak mau di Mekah. Mereka hijrah meninggalkan Mekah. Tidak mau ketemu, tidak mau melihat Muhammad dan kaum muslimin. Menghindar. Menghindar, menjauh daripada Ka'bah. Tidak kelihatan lagi. Sakit hati. Dan ternyata berita bohong mereka terbongkar. Kemudian setelah itu, kemudian dari sini disyariatkan ya, kalau kita tawaf yang pertama kali datang namanya tawaf kudum atau tawaf umroh atau tawaf ziarah itu disunahkan ditambahkan bahu kanannya. Tapi setelah selesai tawaf ditutup lagi. Kemudian sholat sunnah tawaf di makam Ibrahim dalam keadaan tertutup bahunya. Itu banyak orang dianggap dibukanya terus. Sehingga sholat dalam keadaan bahunya terbuka. Padahal makruh. kan ulama malah menyatakan tidak boleh sholat bahu terbuka. Tutup. Selesai. Dan ini kemudian dijadikan syariat seterusnya. Tapi sebabnya adalah ketika umroh kontok ini. Jadi di sini kita bisa mengambil faedah jamaah sekalian rahimakumullah, menampakkan kekuatan kepada orang kafir itu boleh. Show apa namanya? Show of force. Iya. Menampakkan kekuatan orang kafir itu boleh. Karena kadang kita perlu menampakkan kekuatan supaya mereka tidak macam-macam. Istilahnya itu irhab. Irhab itu nakut-nakuti, menteror. Teror itu ada yang positif, ada yang negatif. Di Quran itu disebutkan di dalam surat Al-Anfal. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli. Terus apa? Turhibu nabihi Adu wallahi, wa aduwakum. Ayat ini Allah memerintahkan kita mengadakan persiapan-persiapan untuk perang. Kekuatan, memanah, menembak dan yang lainnya. Persiapan-persiapan. Tujuannya apa? turhibu nabihi aduwallahi wa wakum untuk menteror musuh Allah dan musuh-musuhmu menteror nakut-nakuti mereka karena mereka kalau tidak ditakuti ya mereka akan kurang ajar ditakuti aja kalau kamu macam-macam kamu bisa kami bisa gini loh gitu aja ibaratnya orang itu punya kumis kumisnya itu besar dipelintir lagi kumis bisa mukul nggak Tak bisa cuma orang takut kena pelintirannya kumis itu. Nah, itu namanya di teror teror dengan kumis. Ibaratnya gitu. Ini penting sekali. Karena mereka kalau nggak ditakuti kurang ajar. Kamu punya nuklir, kami juga punya nuklir. Iya. Kamu paling disimpan saja, takut meledakan. Kami berani meledakan. Iya. Kamu punya nuklir paling disimpan aja, dia mana mana. Karena takut mati. Islam dah. Kami punya, kami berani meledakan juga. Iya. Subhanallah. Ini penting sekali dan ini wajib. Para ulama mengatakan al-i'dad, persiapan-persiapan seperti ini wajib. Kalau tidak dosa. Dosa. Persiapan senjata dan yang lainnya. Tentu untuk tujuan positif, untuk tujuan perdamaian. Supaya mereka enggak kurang ajar, enggak semena-mena, enggak dolim. Islam itu adil. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan ini menampakkan kekuatan seperti ini. Ini bukan riak. Wah itu riak, itu riak. Bukan. Ini ibadah. Karena kalau orang awam dianggap riak. Oh itu riak, pamer. Ini pamer yang boleh. Ini pamer yang syar'i. Seperti Rasulullah pamer. Ini loh kami kuat. Kamu lihat pundak kami. Kami kuat. Ini loh kami juga kuat. Kami jalan cepat. Ini pamer. Tapi pamer yang syar'i. Dengan tujuan yang mulia. Tujuan yang sangat baik sekali. Kemudian juga ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pada waktu umroh qada ini ada kejadian yang cukup menarik yaitu ada putri dari sahabat Hamzah. Putrinya bernama Umarah. Menurut sebagian pendapat namanya Umarah. Putrinya sahabat Hamzah. Berarti beliau ini adalah seorang yang yatimah, yatim. Karena bapaknya Hamzah meninggal di mana? Meninggal di Uhud. Ini masih anak kecil yatim. Anak yatim ini waktu itu memanggil-manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya am, ya am, wahai paman, wahai paman." Panggil-panggil Rasulullah. Rasulullah dipanggil paman. Ini sebagai panggilan anak kecil kepada orang tua. Atau juga mungkin karena Rasulullah adalah saudaranya Hamzah, saudara sesusuan. Saudara sesusuan. Akhirnya anak ini diambil oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Oleh sahabat Ali diambil. Kemudian sahabat Ali mengatakan kepada istrinya Fatimah radhiyallahu taala anha, "Dunaki ibnata ammik hamiliha." Wahai Fatimah, ini loh anak pamanmu, kamu bawa saja. Kemudian setelah itu ternyata anak ini menjadi rebutan tiga orang. Rebutan antara sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Zaid bin Haritha dan sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Semuanya berebut ingin mendapat hak asuh anak ini, anak yatim ini. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, anak akhadtuha wa hiya bintu ammi." Aku yang berhak. Dia adalah putri dari pamanku. Aku yang berhak atas dia. Kemudian Ja'far mengatakan, "Ibnatu ammi wa khalatuha tahti." Kata sahabat Ja'far, dia ini adalah putri dari pamanku juga dan dia ini juga e, bibinya dia adalah istriku. Bibinya dia bernama Asma pintu Ames. Istrinya sahabat Ja'far. Sementara Z mengatakan, Ibnatu akhi, ini adalah anak saudaraku. Karena Zaid bin Haritha dengan Hamzah itu satu saudara. Dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW ketika di Madinah. Persaudaraan Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah memutuskan. Diputuskan oleh Rasulullah yang mempunyai hak asuh anak ini adalah bibinya itu bibinya berarti istrinya siapa? Istrinya Ja'far. Kenapa diberikan Ja'far? Karena Ja'far punya dua kekuatan. Anak ini adalah putri dari pamannya. Sekaligus istrinya adalah bibinya anak ini. Sehingga Ja'far lebih berhak. Lalu Rasulullah mengatakan. Al-khalatu zilatil um. Bibi, saudaranya ibu. Itu lebih berhak. Karena dia posisinya sama dengan ibu. Jadi kalau anak itu tidak punya bapak, tidak punya ibu, maka yang lebih berhak untuk mengasuhnya itu adalah bibinya, saudara ibunya. Karena dia sama dengan ibu, sayangnya, cintanya, perhatiannya, dan yang lainnya. Kemudian juga Rasulullah akhirnya menghibur mereka semuanya. Rasulullah mengatakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, "Anta minni wa ana minka." Wahai Ali, engkau adalah bagian dari aku dan aku adalah bagian darimu. Lalu Rasulullah mengatakan kepada sahabat Ja'far, "Asbah tafalki wa khuluqi, wahai Ja'far, kamu mirip tubuhmu dengan aku, juga akhlakmu mirip dengan aku." Lalu beliau mengatakan kepada sahabat Zaid, "Anta akhuna wa maulana." Wahai Zaid, engkau adalah saudara kami dan engkau adalah mantan budak kami, pembantu kami. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu juga menikah dengan Maimunah, istri beliau yang bernama Maimunah radhiyallahu taala anha. Dan Maimunah ini adalah istri Rasulullah yang mempunyai beberapa keunikan. Maimunah ini adalah istri Rasulullah yang paling akhir dinikahi. Istri terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling akhir dinikahi. Dan ternyata Maimunah ini pula istri beliau yang paling akhir wafatnya. Kemudian Rasulullah menikah dengan Maimunah di daerah namanya daerah Sarif dekat Madinah. Menikah di sana. Dan subhanallah, Maimunah ketika meninggal di daerah itu juga, daerah Sarif dan dikuburkan di situ. Radhiyallahu taala majma'in. Jadi tempat itu adalah tempat menikahnya sekaligus tempat meninggalnya dan dikuburkannya. Semoga Allah ridho kepada semua sahabat dan semoga pelajaran sirah ini menjadikan kita semakin cinta dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah mudah-mudahan mewafatkan kita di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dikumpulkan dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mendapat minum dari al-haud telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.